Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fi dunya wal akhirah Wa bisanadu mutasilah sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu annahu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul Arrahimuna يرحمهم rahman irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama wa bis sanadil muttasil ila al imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala annahu qala faidatun zakara ibnu Nah, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang bab pembahasan mutawatir. Nah, sampai kita di pembahasan dia mengatakan faidatun, faidah. Adapun ini faidah. Jadi masih pembahasan mutawatir. Nah, akan dibahas tentang ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan berpendapat bahwa hadis mutawatir jumlahnya sangat-sangat sedikit. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak ada hadis mutawatir, tidak ada hadis yang memenuhi syarat e, dari mutawatir. Artinya apa? Mereka berpendapat bahwa hadis mutawatir itu sama sekali tidak ada. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berusaha pertama menyampaikan pendapat mereka, juga berusaha menolak, merudut atau membantah dari pendapat mereka dengan menyampaikan hujah yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar. Faidatun adapun ini faidah. Zakaro menyebutkan siapa Ibnu Salah, Ibnu Salah, imam masyhur, beliau termasuk yang ketika disebutkan Muqaddimah Ibnu Salah, nah, inilah pengarangnya Ibnu Salah. Ibnu Salah beliau mengatakan menyebutkan anna misalul mutawatiri sesungguhnya e, misalnya atau yang semisal dari hadis mutawatir ala tafsir mutaqaddimi atas penjelasan sebelumnya yaitu memenuhi syarat lima surut yang telah dikaji sebelumnya. Nah, menurut beliau itu yaizu jarang apa atau sedikit apa wujuduhu keberadaannya. Nah, Ibnu Salah berpendapat mengatakan bahwa hadis mutawatir apabila yang dimaksudkan hadis mutawatir adalah harus memenuhi lima syurut yang telah disebutkan di kitab ini sebelumnya mengenai tentang harus uh, eh, musnadatnya harus berupa syahidna au sami'na atau yang hissi juga memenuhi jumlah yang menyebabkan faidah yakin dan sebagainya intinya ketika harus memenuhi lima syurut yang disebutkan sebelumnya nah menurut beliau jumlah hadis yang memenuhi lima syurut ini ini jumlahnya sangat sedikit izu wujuduhu Ibnu Sorah berpendapat seperti itu nah illa kecuali Nah, illa kecuali ada istisnanya, masih pendapatnya musola, ayud da'a apabila disangkakan atau disangka, didakwakan keberadaannya, apa dalika demikian itu mutawatir, kecuali memang kalau disangka atau didakwakan ada keberadaannya hadis mutawatir tersebut itu fi hadisi nah di dalam hadis Man kadzdzaba man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, Imam Ibnu Salah mengatakan seandainya pun ada hadis yang mutawatir, maka yang bisa atau layak disebut sebagai hadis mutawatir itu adalah hadis ini, yaitu hadis man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man barang siapa kadzdzaba yang berdusta alai atasku nabi, dan dengan e, sengaja falyatabawwa maka silakan bertempat maka maq'adahu pada tempatnya minan nari dari neraka. Nah, seandainya memang ada hadis mutawatir hanya hadis ini saja. Nah, Imam atau Imam Ibnu Salah berpendapat seperti itu. Nah, ini kenapa memang hadis ini dianggap sebagai hadis mutawatir karena memang diterangkan bahwa li riwayati azzada min mi'ati sahabiyyin lahu hadis ini man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ini terangkan bahwa hadis ini diriwayatkan lebih dari 100 orang sahabat. Juga wa al-asyratu al-mubasysyarah. Nah, di antaranya itu ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini sangat muta apa? E, memenuhi persyaratan kemutawatiran, memenuhi lima syarat mutawatir. Hanya apabila memang ada hadis mutawatirnya hadis inilah Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Solah. Nah, pantas dirudut, dibantah oleh Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan wama dan apa-apa idda'ahu yang menyangka, yang mendakwakan hu pada ma atau yang menyangkakan siapa Ibnu Salahu pada ma rupanya ma minal izzati dari jarang berupa sedikit atau jarang berupa killah izzah itu bimakna illah minal izati berupa sedikit. Jadi apa yang didakwakan oleh Ibnu Salah bahwa hadis mutawat jumlahnya sedikit itu mamnuun, mamnu tercegah, terlarang. Di, uh, e, pendapat yang keliru, mamnu. Keliru apa yang beliau dakwakan, apa yang Ibnu Salah dakwakan itu keliru, mamnu, tercegah, terlarang, tidak benar. Juga wakaza dan demikian dan juga demikian ma apa-apa idda'ahu yang mendakwakan, yang menyangka hu pada ma berupa <clears throat> oh ya hu pada ma siapa goiruhu selain ibnu Solah. Nah ini terangkan bahwa goiruhu ini adalah seperti Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hazimi. Nah, apa yang beliau berdua sangkakan yaitu rupanya ma minal adami dari ketiadaan hadis mutawatir. Nah, Imam Ibnu Hajar berusaha membantah pendapat para ulama yang tidak sejalan dengan beliau. Nah, apa yang disangkakan oleh Ibnu Solah bahwa hadis mutawatir adalah jumlah sedikit dan apa yang disangkakan oleh selain Ibnu Solah yaitu Ibnu Hibban dan Al-Hazimi yang mengatakan berpendapat bahwa hadis mutawatir itu tidak ada sama sekali tidak ada Adam, Adam itu tidak ada itu adalah pendapat yang keliru, yang batil. Nah, kenapa? Di anna karena demikian itu demikian itu keduanya pendapat pendapat yang mengatakan hadis mutawatir itu jumlahnya sedikit atau dan atau pendapat yang mengatakan hadis mutawatir itu tidak ada nasya'a muncul atau timbul ankil litila ankil dari sedikitnya mutolaah nah, ini kritikan dari ibnu uh, ibnu hajar ada kasrotit turuki atas banyaknya jalan, jalur riwayatan, jalur sanad, wa ahwalir rijali dan keadaan rijal hadis, wa sifatihim dan sifatnya rijal hadis. Nah, Ibnu Hajar mengatakan merudut, membantah pendapatnya Ibnu Solah dan pendapatnya Ibnu Hibban al-Hazimi. Mengatakan bahwa pendapat keduanya ini batil, mamnu, tidak benar, keliru. Kenapa? Karena pendapat itu, pendapat kedua pendapat ini bisa muncul kenapa? Karena sedikitnya mutalaah terhadap pembahasan penelitian turukul hadis, jalur periwatan hadis. Juga muncul karena sedikitnya mutalaah tentang pembahasan ahwal rijal, pembahasan tentang keadaan e, rijal hadis, juga sedikitnya wawasan mutalaah tentang sifat rijal hadis. Jadi pendapat ini muncul, dua pendapat ini muncul menurut Imam Hajar Asqalani ini muncul kenapa? Karena sedikitnya mutolaah mereka. Nah ini kritikan yang cukup pedas kepada Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah dan Imam Ibnu Hibban serta Imam Al-Hazimi. Nah, yang mana al-muqtabiyati yang mengharuskan yang mengharuskan eh, apa? dari pembahasan tadi tentang kasratut turuk, tentang ahwal rijal, tentang sifat rijal. Nah, semua ini kalau memang dimutolaah dengan benar-benar mutolaah yang mengharuskan li ibadil adah. Kalau memang betul-betul mutalaah mengetahui semua ini mengharuskan li ibadil adah, maksudnya li ihalatil adah, memustahilkan secara adah, secara kebiasaan ayyatawata'u apabila bersepakat mereka mereka para perawi penyampai berita alal kadhibi atas kedustaan au atau uh, yahsula maksudnya au ayyahsula au atau au yahs ayyahsula apabila ada apa al maksudnya apabila ada apa dusta minhum dari mereka penyampai berita ittifaqan secara kesepakatan. Nah, pendapat dua pendapat ini muncul disebabkan dikarenakan karena sedikitnya mutalaah mereka terhadap turukul hadis dan ahwalur rijal serta pembahasan-pembahasan ilmu hadis lainnya. Nah, Apabila seorang memang memotolah dengan sungguh-sungguh mutola'ah tentang turukul hadis, tentang ahwal rijal, maka hal ini bisa mem, me, apa, menimbulkan atau menyimpulkan kesimpulan, dapat memberikan faidah, memberitahu kepada orang yang melakukan hal ini, bahwa sejatinya apabila orang yang melakukan mutola'ah dengan betul-betul mutola'ah terhadap turukul hadis dan ahwal rijal, ini bisa diambil kesimpulan bahwa sejatinya ketika mengetahui banyaknya rijal, turukul hadis, ahwal rijal yang memang sangat banyak, ini dapat menimbulkan kesimpulan mengharuskan bahwa mustahil apabila mereka bersepakat atas kedustaan dan juga menimbulkan atau menyimpulkan hukum kesimpulan kepada orang yang melakukan hal ini bahwa tidak mungkin mereka sepakat atas kedustaan. Gak mungkin mereka bohong sepakat atas kadib atas suatu kedustaan bagi orang yang mutola'ah namun karena mereka kurang mutola'ah terhadap turukul hadis, terhadap rijalul hadis, akibatnya mereka berpendapat seperti itu, bahwa hadis mutawatir jumlahnya sedikit, bahwa hadis mutawatir itu tidak ada. Nah ini bantahan dari Ibnu Ibnu Hajar Asqalani kepada pendapat Ibnu Salah, Ibnu Hibban dan Al-Hazimi. Nah, cukup keras beliau membantah Eh, kedua pendapat ini. Nah, bukti yang lain, nah Imam Ibn Hajar berusaha mencari hujah yang lain, beristidlal dengan istidlal yang lain. Hujah yang lain yaitu wamin ahsani dan termasuk apa paling bagusnya apa-apa yukor yang ditetapi tetapi bihi dengan ma apa kaunul mutawatir keadaan mutawatir itu mewujudan ada jadi paling cara yang paling bagus untuk mengetahui bahwa sejatinya hadis mutawatir itu ada yaitu wujud kasrotin adanya jumlah yang banyak fil ahadis di dalam hadis maksudnya banyaknya hadis annal kutubal masyhurata sesungguhnya kitab-kitab yang masyhur <clears throat> al mutadawu al-mutadawalata al-mutadawalata yang beredar bi aidi ahlil ilmi di tangan para ahli ilmu syarqon baik di timur wa gorban dan barat indahum di sisi mereka bisihati nisbatiha dengan sahihnya atau sah benarnya penisbatan kitab ila musannaf ila musannafiha pada penulisnya kitab. Nah, bukti selanjutnya, hujah selanjutnya bahwa untuk e, menolak merudut pendapatnya Ibnu Salah, Ibnu Hibban, Al-Hazimi dan ulama-ulama sependapat mereka itu untuk membuktikan bahwa sejatinya hadis mutawatir itu ada adalah kita melihat bahwa sejatinya kalau kita melihat kutubul hadis yang masyur seperti kutubu sita, kutubu tis'ah, e, kitab musnad dan sebagainya ini kitab-kitab ini yang beredar di kalangan para ulama, baik yang ahli timur dan barat, ini memuat hadis-hadis yang banyak. Nah, karena memuat hadis yang banyak, maka bisa di oh maaf ada ketinggalan ini ya. Eh Syarkon daerah timur, Wagor dan daerah barat, Al-Maktu'a. Nah ini ketinggalan Al-Maktu'a yang dapat dipastikan indahum di sisi mereka para ulama bisi hati nisbatiha dengan benarnya penisbatan kitab ila musannafiha pada pengarangnya atau penulisnya kitab. Nah, ketika kita melihat bahwa kitab hadis yang beredar di kalangan para ulama, baik yang ada timur, ada yang di barat, yang memuat hadis-hadis yang banyak, nah, ini pun disepakati menimbulkan keyakinan kepada kita semua, kepada para ulama, para tulab dan sebagainya, menimbulkan kepastian bahwa sejatinya kitab yang ada di kalangan para ulama, yang ada di kalangan para pula, para ahli ilmu ini, ini menimbulkan keyakinan bahwa kitab tersebut ini memang sahih, benar dinisbatkan pada mereka. Nah, ketika kita yakin adanya sahih Bukhari, bahwa itu adalah karyanya Imam Bukhari, ketika kita yakin bahwa sahih Muslim adalah karyanya Imam Muslim, dan imam-imam lainnya dengan penisbatan yang benar kepada penulisnya, ini menimbulkan uh, ifadah ilm atau ifadah keyakinan menimbulkan keyakinan qot'i bahwa sejatinya kitab ini memang karangan mereka. Nah, ini jadi bukti. Bukti apa? Bahwa sejatinya hadis mutawatir itu mungkin saja dan memang ada kenyataannya. Buktinya apa? Ketika kita membahas Sahih Bukhari, semua ulama sepakat bahwa itu adalah karangan Imam Bukhari, menimbulkan e sesuatu yang pasti yakin bahwa itu adalah karangannya Imam Bukhari. Sohi Muslim itu adalah karangannya Imam Muslim. Semua kitab yang beredar kita meyakini dengan pasti kot'i bahwa itulah pengarangnya. Mereka adalah para pengarangnya. Nah ini menjadi ini sama gambarannya ketika uh, kita memikirkan membahas tentang hadis mutawatir ini nggak mustahil bahwa hadis mutawatir ada. Karena apa? Karena buktinya memang ada. Contohnya apa? Contohnya adalah kita yakin adanya kitab-kitab hadis yang beredar di kalangan para ulama. Qat'i, yakin, mutawatir, semua orang tahu saking banyaknya orang tahu sehingga menimbulkan ini Nah, ini sama sebagaimana adanya hadis mutawatir. Itu pun sama ada eh, tidak tidak mustahil, tidak seperti yang diucapkan oleh Ibnu Salah, Ibnu Hibban dan Al-Hazim. Itu maksudnya Imam uh, Ibnu Hajar. Nah, idza jatama'at ketika bersepakat, ketika ber, berkumpul apa ada uh, eh, ida jeta maat ketika berkumpul atau sepakat apa kitab hadis ala ikhraji hadisin atas meriwayatkan suatu hadis wa ta'addadat dan banyak apa turukuhu jalurnya hadis dan dengan jumlah jalur yang mana tuhilu memustahilkan apa al-adatu secara kebiasaan adat ahum kesepakatan mereka al di atas kedustaan ila akhir syur sampai syarat terakhir hadis mutawatir kan ada syaratnya ya ada syarat A, B sampai lima syarat langsung syaratnya adalah jumlah yang sangat banyak sehingga menimbulkan e, keyakinan bahwa kita bahwa dengan jumlah sebanyak ini mustahil secara akal, secara kebiasaan mereka bisa berdusta. Nah, sampai syarat-syarat yang terakhir, lima syarat terpenuhi, Nah, ada memberikan faidah apa kesepakatan kitab al ilma pada ilmu al yakini yang yakin bisihati nisbatiha dengan sohihnya dengan benarnya penisbatan kitab ila irihi pada orang yang mengatakan e, bisit bisihati nisbatihi dengan sahihnya atau benarnya penisbatan hadis ila irihi pada orang yang mengucapkan pada hadis. Nah, ketika semua kitab ini kitab Kutubus Sita, Tis'a dan kitab-kitab hadis yang lainnya sepakat misalkan meriwayatkan suatu hadis yang mana jalurnya sangat banyak, sangat banyak, yang saking banyaknya ini menimbulkan keyakinan bahwa kepada kita bahwa mustahil dengan jumlah jalur yang sangat banyak ini si prowi para perawi ini bisa berdusta juga memenuhi syarat-syarat hadis atau yang lain. Nah, ketika ada hadis yang termaktub di kitab-kitab hadis, kemudian kitabnya ini jumlahnya sangat banyak dalam meriwayatkan hadis ini, maka ini menimbulkan faidah, menimbulkan keyakinan bahwa kita ilmu yang yakin bahwa hadis tersebut benar diucapkan oleh orang yang mengucapkannya. Jadi seandainya suatu kitab hadis, semua kutubu sita, kutubu tis'a, kutub al-ma'ajim, kutub al-masanid, meriwayatkan suatu hadis misalkan, bahwa Rasulullah berkata demikian, berkata anu dan anu sebagainya. Nah, ketika saking banyaknya hadis, saking banyaknya kitab hadis yang meriwayatkan hadis ini, maka ini menimbulkan persepsi keyakinan kita, ilmu yang yakin bahwa Rasulullah benar mengucapkan hal tersebut. Nah, ini sebagai bukti apa? Adanya hadis mutawatir. Nah, itulah maksud dari Imam Ibnu Hajar. Wa mislu dan semisal demikian itu fil kutubil masyhurah di dalam kitab-kitab yang masyhur kasirun banyak. Nah, semisal demikian itu banyak di kitab-kitab yang masyhur. Kitab-kitab yang selain kitab-kitab hadis yang masyhur memuat hadis yang biasanya memuat hadis yang sama. Di kitab Sahih Bukhari ada hadis A, ya hadis ini, kitab Sahih Muslim ada hadis ini juga. Nah, ketika semua kita hadis yang masuk melihatkan hal ini, maka menimbulkan keyakinan bahwa kita bahwa hadis ini betul-betul memang diriwayatkan secara mutawatir. Betul-betul bahwa Rasulullah mengatakan hal ini. Ini bukti adanya hadis mutawatir menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, ini sebenarnya istidlalnya atau hujahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang berhujah bahwa hadis mutawatir itu ada dengan mengkiaskan dengan adanya kitab hadis yang beredar ketika melihatkan suatu hadis, nah ini kritik oleh para ulama. Para ulama mengatakan bahwa hujahnya, istilahnya Imam Nahjar ini kurang tepat dan sebagainya. Ini akan panjang pembahasannya, perlu perlu pembahasan khusus. Ala hal intinya yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah beliau berusaha merudut membantah pendapatnya Ibnu Solah, Ibnu Hibban dan Al-Hazimi dengan adanya tentang keberadaannya hadis mutawatir dengan mengkiaskan keberadaan adanya kitab hadis yang meriwayatkan hadis tertentu. Itu maksudnya seperti itu. Hmm. Ini ikhtilaf ulama. <clears throat> Nah, di antara hadis yang mutawatir contohnya adalah hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ini mutawatir. Hadis tentang syafaatnya Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad memberikan syafaat kubro itu saat di padang masyar nanti beliau memberikan syafaat ini hadis yang mutawatir juga hadis tentang haud tentang telaga dan hadis-hadis yang lainnya ini termasuk hadis yang mutawatir yang diriwayatkan yang termaktub di kitab-kitab hadis ini membuktikan bahwa sejatinya hadis mutawatir ada hadis mutawatir yang memenuhi lima syarat itu ada tidak seperti pendapatnya Ibnu Solah dan pendapatnya Ibnu Hibban dan Al-Hazimi dan ulama-ulama yang setuju dengan pendapat mereka. Nah inilah pembahasan akhir dari pembahasan mutawatir. Nah sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Jadi hadis menurut pertimbangan jumlah turukul hadis itu ada empat bagian. Yaitu hadis yang mutawatir sudah selesai. Selanjutnya adalah e, pembahasan yang kedua adalah masyhur. Kemudian selanjutnya adalah aziz. Kemudian selanjutnya adalah gorib. Nah untuk masyhur, aziz dan gorib adalah masuk pembahasan e, ahad jadi mutawatir dan ahad. Ahad kebagi tiga. Masyhur, aziz, dan gorib. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan masyhur. Wasani dan ada pun yang kedua, kedua dari pembahasan pembagian hadis berdasarkan jumlah e, jalur hadis. Wahwa dan ia, ya yang kedua ini, yaitu awalu aksamil ahad, awalnya pembagian hadis ahad. Nah, seperti penjelasan tadi. Jadi, hadis terbagi empat nah empat lagi terbagi dua nah, yang mutawatir dan ahad ahad terbagi tiga masyur aziz dan gori biasanya kita membahas masyurnya masyur adalah pembahasan awal dari pembahasan hadis ahad nah yaitu ma apa-apa maksudnya hadis lahu bagi hadis turukun mahsuratun jalur yang terbatas maksudnya sanad yang terbatas biaksar lebih min isnai minus naini dari dua perawi. Nah, jadi untuk hadis yang masyhur yaitu awal pembahasan hadis ahad yaitu adalah sebuah hadis yang mana jumlah hadisnya atau hadisnya memiliki jalur periwayatan yang terbatas tertentu mempunyai jalur sanad yang terbatas tertentu namun jumlahnya lebih dari dua dua ke atas dua tiga empat lima namun masih terbatas Nah ini untuk membedakan apa? Membedakan dengan mutawatir karena mutawatir itu jumlahnya tidak terbatas saking banyaknya sehingga bisa memberikan faidah mustahil para perawinya berdusta. Adapun masyur jumlahnya lebih dari dua, dua perawi, dua jalur dan sebagainya, namun masih terbatas, tidak sampai ke derajat mutawatir. Nah, di aksari lebih banyak minusnya ini daripada dua perawi, tiga, empat, dan sebagainya. Nah, ini adalah hadis masyur. wahwa dan ia untuk hadis yang kategori dengan definisi seperti ini adalah al-masyhuru masyhur dinamakan dengan istilah hadis yang masyhur. Jadi ada jum, ada jalur perawatan yang terbatas tapi lebih dari dua. Tidak sampai derajat mutawatir tapi jumlahnya lebih dari dua, tiga, empat, lima, enam dan sebagainya. Nah, istilah masyhur ini indal muhadisin di sisi ahli hadis. Kenapa? Karena istilah masyhur ini ada istilah di kalangan para awam ada di kalangan para ulama. Jadi istilah masyhur kalangan awam berbeda dengan yang dimasukkan dengan kalangan muhadisin. Istilah masyhur untuk istilah baku untuk muhadisin adalah definisinya tadi malahu turukun mahsuratun bi aksaromin min isnaini. Inilah definisi masyhur menurut, kalangan muhadisin, bukan menurut masyhur kalangan awam munas Nah, sumia dinamakan bidzalika dengan demikian itu nama masyhur jadi hadis masyhur dinamakan masyhur kenapa li wuduhihi karena jelasnya hadis masyhur jadi wuduh atau syuhroh jadi karena kenapa dinamakan masyhur karena jelasnya masyhurnya hadis sehingga dinamakan dengan istilah hadis yang masyhur jumlah hadisnya banyak masyhur terkenal jelas maka dinamakan istilahnya masyhur nah kemudian wahwa dan ia masyhur itu al mustafidu hadis mustafid menurut pendapat sebagian ulama, istilah hadis masyhur ini sama seperti istilah hadis mustafid ala ro'i ala jama'atin atas pendapat sebagian atau beberapa kelompok ulama. Beberapa kelompok ulama berpendapat bahwa istilah masyhur ini sama dengan istilah mustafid. Istilah mustafid sama dengan istilah masyhur. Nah, rupanya min a'immatil fuqaha'i dari beberapa imam ahli fikih. Nah, ini pendapatnya sebagian ulama ahli fikih, imam ahli fikih, lebih tepatnya adalah pendapatnya usuliyin, Di pendapatnya para ulama ahli usul fikih, mereka menyamakan antara istilah masyhur dengan istilah mustafid. Jadi istilah mustafid dan masyhur menurut mereka adalah istilah yang sama. Nah, sumia dinamakan apa hadis masyhur Bidalika dengan demikian itu mustafid syarihi karena tersebarnya atau karena masyhurnya e, atau karena tersebarnya hadis e, masyhur. Jadi kenapa hadis masyhur dinamakan mustafid menurut pendapat sebagian atau kelompok ulama? Kenapa? Karena lintisyarihi karena hadis masyhurnya intisyar, tersebar. Maksudnya para perawinya tersebar, masyhur terkenal menyebar diambil dari kata istiqoknya min fadol ma'u yafidu faidon ya, min dari diambil dari istiqok pengambilan bahasa fado melimpah apa alma'u air yafidu melimpah faidon dengan sungguh melimpah jadi mustafid diambil dari kata fado yang artinya melimpah air yang melimpah fadol ma itu adalah istilah kalau air melimpah sampai ke ujung ke tepi sehingga luber nah istilahnya adalah fadol ma nah sama Islam mustafi itu gambaran. Jadi ambil kata kata fadl ma, Islam mustafi artinya hadis itu tersebar di mana-mana, masyhur, terkenal, tersebar di mana-mana. Makanya namakan mustafi, masyhur, mustafi. Nah itu, waminhum dan sebagian mereka, mereka ahli fikih atau mereka sebagian ulama, itu man ada orang goyaro yang membedakan bainal mustafid di antara istilah hadis mustafid wal masyuri dan istilah hadis masyur bi anal mustafid uh, sesungguhnya hadis mustafid itu yakunu ada fi ibtidaihi di awalnya hadis mustafid wan tihaihi dan akhirnya hadis. Nah, sawaan keadaan sama. Kemudian wal masyhuro dan adapun hadis masyhur yaitu a'ammu lebih umum min daripada demikian itu. Nah, sebagian ulama ini pendapat ketiga, pendapat kedua uh, mengatakan istilah masyur saja. Pendapat pertama mengatakan istilah hadis masyur saja. Pendapat kedua mengatakan istilah mustafi dan masyur itu bisa digabungkan bimakna wahid. Nah, pendapat ketiga membedakan istilah mustafid dengan masyur. Di pendapat pendapat pendapat pertama hanya menggunakan istilah masyur saja, tidak menggunakan istilah mustafid. Adapun pendapat ketiga menggunakan kedua istilah tersebut tapi dibedakan. Untuk istilah mustafid ini adalah untuk hadis yang dari awal hadis sampai akhir hadis ini dalam keadaan jumlah perawinya sama, masyhur banyak, dalam keadaan jumlahnya banyak dan relatif sama. Jadi apabila ada hadis yang diriwayatkan dari awal hadis sampai akhir hadis, jumlah perawinya dalam keadaan jumlah yang banyak dan relatif sama, maka istrinya adalah mustafid. Adapun wal masyuro dan adapun istilah hadis masyur itu aamu lebih umum min daripada demikian itu. Daripada demikian itu istilah mustafid. Nah, untuk istilah masyur menurut pendapat ketiga ini lebih umum dibandingkan istilah mustafid. Maksudnya apa lebih umumnya ini adalah eh, bihaisu yasmulu maka na awaluhu mangkulan anil wahid ke hadisi innamal a'malu. Nah, istilah masyur ini lebih umum dibandingkan Islam mustafid. Maksudnya apa? Istilah masyhur menurut pendapat ketiga ini bisa mencakup hadis yang mana awal sanatnya diriwayatkan hanya dari satu orang saja. Namun setelah diriwayatkan ke bawah ini tersebar masyhur. Nah, untuk pendapat ketiga ini, pendapat ketiga, istilah masyhur ini di secara umum bisa di e, diucapkan atau istilahkan untuk istilah hadis yang seperti tadi yaitu awal sanadnya diriwayatkan satu orang saja, awal sanadnya diriwayatkan satu orang saja, sedangkan ke, ke bawahnya atau perawi baru tersebar. Nah, seperti apa? Seperti hadis innamal a'malu niat. Hadis innamal a'malu niat ini diriwayatkan di awalnya gorib dari sahabat e, Umar bin Khattab, kemudian kepada tabi'in dan seterusnya. Baru setelah itu tersebar masyhur. Nah, untuk Islam masyhur menurut pendapat ketiga, ini hadis inamal a'malu niat bisa dikategorikan termasuk hadis masyhur. Karena awalnya gorib, far, menyendiri karena perawinya sedikit satu orang saja. Nah, setelahnya ini tersebar. Nah, itu. Hmm. Nah, waminhum dan sebagian mereka, man ada orang, kalangan para ulama, Goyaro yang membedakan ala kaifiyatin ukhra atas cara yang lain. Yaitu mereka mengatakan, jadi sebagian ulama lain ada yang memberikan definisi atau tata cara yang lain. Yaitu mereka mengatakan wahia anal mustafid ma talaqathul ummatu duna itibarin adadin. Nah, ini pendapat keempat nih. Mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan menggunakan cara yang lain, yaitu maksudnya mereka mengatakan bahwa hadis mustafid adalah hadis yang diterima oleh umat. Diterima oleh umat dengan tanpa mempertimbangkan jumlah perawi. Nah, inilah istilah atau pendapat keempat. Mustafid maknanya adalah matalakotul ummah biduni itibarin adadin. Diterima oleh umat tanpa mempertimbangkan jumlah perawi, jumlah jalur perawi dan sebagainya. Ini pendapat keempat. Walaisa dan tidak ada apa hadis mustafid, istilah mustafid itu min mabahisi hadal fan termasuk pembahasan fan ini yaitu fan ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis. Jadi istilah mustafid istilah hadis mustafid itu sejatinya bukan pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kenapa? Karena sejatinya ini pembahasan pembahasan lain sama seperti pembahasan mutawatir. Istilah mutawatir, istilah mustafid ini sejatinya bukan pembahasan e, mustalah hadis atau ulumul hadis sejatinya adalah pembahasan di ilmu lain seperti ilmu usul dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian Imam Ibn Hajar masih melanjutkan, sumal masyhuru kemudian istilah masyur itu yutlaku dimutlakan dimutlakan di istilah masyhur dimutlakan alama atas apa-apa hurriro yang telah diuraikan hahuna di sini. Nah Imam Ibn Hajar sekarang membahas istilah masyur menurut kalangan ulama istilah dan istilah masyhur menurut kalangan awam. Nah, Imam Munir mengatakan bahwa istilah masyhur ini bisa dimutlakan istilah masyhur ini untuk istilah penamaan hadis yang sesuai sesuai dengan yang telah diuraikan di kitab ini yaitu menurut kalangan para ulama yaitu lahu turukun mahsuratun bi min isnaini hadis yang mempunyai jalur riwayatan yang tertentu yang jumlahnya lebih dari dua dua orang 3, 4, 5 sebagainya. Ini menurut kalangan ulama. Di Islam masyur bisa dikategorikan dimutlakan untuk istilah yang baku di kalangan para ulama juga wa'alama dan atas apa-apa ishtaharo yang masyhur ala asina atas lisan. Lisannya maksudnya lisan awam. Kita agan dulu sebentar. Allah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله kepada Muhammad SAW. La haula wa lanjutkan. jadi istilah masyhur selain dimutlakkan atas istilah yang baku menurut kalangan para ulama sesuai yang telah diuraikan di kitab ini, juga dimutlakkan alama wa alama dan atas apa-apa ishtaharo yang masyhur alal al-sinati atas beberapa lisan maksudnya al alsinatil awam alsinatil awam nah Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Hajar mengatakan bahwa istilah masyrup pula bisa dimutlakan atau bisa jadi istilah untuk hadis, alama maksudnya atas hadis yang masyhur di lisan para awam nas. Di kalangan awam, di kalangan awam orang-orang, nah istilah masyhur pun bisa jadi istilah. Di Islam masyhur bisa ada kalangan istilah baku dalam para ulama, juga bisa berlaku di kalangan awamnya orang-orang e, manusia, umumnya manusia. Nah, fayashtamilu maka memuat <clears throat> atau mengandung atau mencangkup apa istilah atau istilah masyhur menurut pendapat yang kedua atau istilah yang kedua yaitu istilah masyhur di kalangan orang-orang awam fayashtamilu maka mencangkup apa istilah masyhur di kalangan awam itu ada ma atas apa-apa maksudnya hadis lahu bagi ma maksudnya hadis yaitu isnadun wahidun e, satu isnad satu sanad satu jalur fasoidan lebih nah istilah masyhur di kalangan orang-orang awam ini bisa mencangkup untuk hadis yang di situ sebenarnya hanya punya satu sanad atau satu jalur saja atau lebih itu selama malam yajtami fihi syurutul tawatur wal masyur indal khawas di istilah masyur di, di kalangan awam nas orang-orang awam umumnya ini bisa mencangkup untuk hadis yang sebenarnya hanya punya satu jalur sanad saja atau lebih selama tidak mencapai e, derajat mutawatir atau masyhur di kalangan ulama atau juga bal bahkan dimutlakan alama atas hadis, alama atas apa-apa usnya hadis, yang mana la yujad tidak ada lahu bagi hadis apa isnadun isnad jalur riwayatan aslan asal secara asal bahkan istilah masuk di kalangan awam nas orang-orang awam nas ini juga bisa mencakup hadis yang sebenarnya sama sekali tidak ada sanatnya secara aslinya Nah, yang jadi istilah masyhur di kalangan para ulama berbeda di kalangan awamun nas. Karena istilah kalangan ulama itu ada kaidahnya, ada dobitnya. Sedangkan di kalangan orang-orang awam ini bisa mencakup hadis istilahnya namanya masyhur. Memang istilahnya masyhur. Cuman setelah teliti ternyata hanya punya satu sanad saja, satu jalur sanad saja atau lebih selama tidak sampai mutawatir atau masyur menurut kalangan para ulama atau bahkan Islam masyhur ini juga sebenarnya sejatinya sama sekali nggak ada sanatnya asalnya nggak ada asal ada asalnya nggak ada rujukannya nggak ada referensinya jadi memang hadis yang doi bahkan maudhu tapi dinamakan masyhur nah ini istilah dari istilah yang istilah masyhur sesuai dengan penjelasannya Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab ini kitab Nuzatun Nazar. Dibedakan antara istilah masyhur di kalangan para ulama dan istilah masyhur di kalangan awamun nas. Contohnya sebagai contoh sebagai penutup, contohnya ada hadis masyhur yang berbunyi ulama ummati keambiyai bani Israel. Ulama umatku itu seperti para nabinya bani Israel. Hadis ini masyhur, tapi ternyata setelah dilihat ini tidak bukan artinya masyhur menurut kalangan muhadisin kalangan ulama jadi masuk kalangan orang-orang umumnya awam munas dan sebagainya juga contohnya hadis yang kedua Wulitu fi zamanil malik Al-Adil Kisro. Ada hadis yang berbunyi masyur, yaitu aku dilahirkan di zaman raja yang adil yaitu Kisro. Ini hadis entah maudu atau doif atau maudu palsu sebagainya. oke karena kebanyakan hadis masyur yang tidak ada asalnya ini adalah hadis yang maudu yang palsu. Juga contoh yang ketiga adalah watasnimul gozalah itu tentang gozalah tentang apa namanya <clears throat> eh, rusa dan sebagainya Allahu alam. Intinya banyak jadi istilah-istilah masyur ini bisa mencakup hadis-hadis yang sejatinya itu nggak ada asalnya, nggak ada sanadnya sama sekali. Banyak sekali pembahasannya. Makanya dikatakan sini laisa bisohihin wala yajuzu qauluhu wala Jadi hadisnya maudu, tidak sohi. Juga hadis yang tadi yang disampaikan tadi juga la aslalahu, tidak ada asalnya dan lain sebagainya. Masih banyak istilah-istilah hadis masyhur yang sejatinya tidak ada sanadnya, tidak ada sandarannya, tidak ada as asalnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyil amin walhamdulillahi rabbil alamin.